خواجه بشنا من كل إمام ترك وأخذ الخالق خواجه محمد بن شان شيخ بن خواجه غلاوة الأبصار خواجه ما ينبغي الخروج خواجه أو بن مخرج سيدنا شيخ محمد شان البخاري سيدنا الشيخ داوود محمد محمد خواجه مكلم مولانا محمد البصري الله إمام رباني أحمد أنصار بن السرهندي سيدنا الشيخ محمد معصوم سيدنا الشيخ محمد شيخ بن عارف سيدنا الشيخ محمد البدواني سيدنا شيخ عبد المحكم مجان إن جانا سيدنا شيخ عبد الغيدا وليد سيدنا شيخ عبد الخليل البغدادي سيدنا شيخ مسلمان السباني سيدنا شعيب خصمان بن السباني سيدنا شيخ محمد أفني أو جروح سيدنا شيخ محمد جامع الدين أبو حسين سيدنا شيخ أبو أحمد صبري سيدنا شيخ محمد المدني سيدنا شعيب شريف شعيب شريف الدين أدب سيدنا سيدنا سلطان ويا شيخ عبد القادر مستثنى قد مسدد يخلص فنعجاه سمع محمد مالين القوم حقني أشياء ما قرأت أن تصدق عبد الله من نم أرب الأم محمد سلام تكاني عروة شخري أو الأقنار ما تكاني محمد كرم أخلاق أنا سيدنا صاحب الزمن محمد أحمد وصحب وصنع فدر يا سيدنا مكان يا سفر يا سوري سيدنا غير يا سيدنا مالك يا سيدنا رضوان يا سيدنا عيسى سيدنا أربعهم يا ومسن يا بيا ونواتن يا سيدنا قري يا سيدنا بابا سيدنا السلطان يا سيدنا عمر يا سيدنا عثمان سيدنا علي يا سيدنا جيسان كتب الجرح فاستتب قدس القدس ابن الحسين يا محدي عن عربيا صلى على قدر الجهامي يا سيد الانبياء الارض الصمياء ابو جماء يا جند يا نقيم يا وطن يا صلى يا عدم يا الاربعين يا المعبد يا الابد النبي يا نقيبان يا خاطر الله يا زمان يا مدرسه يا نوم يا ميت السماوات يا رجل الله أعنا لغننا وكنا عوننا في عسنا في فضلنا جلت يد الله أعيننا لغننا وكنا عوننا لنبينا سنحن فضلنا يا يا يا يا يا يا يا رجال رجال رجال رجال رجال رجال رجال عيننا عيننا عيننا عيننا عيننا عيننا عيننا وكن وكن وكن وكن وكن وكن وكن عونا عونا عونا عونا عونا عونا عونا لنا لنا لنا لنا لنا لنا لنا بما بما بما بما بما بما بما الله الله الله الله الله نہنا پونی يا رجال الله عينوا ناجعونها وكونوا عولانا منها حتى نخلق نارا وصال درجات دائما ومددنا بمددهم وضرب المنفوس منكم شيء حرمة ما لنا بها بعده شيء حرمة سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين أشهد أن لا يخالف عن من يخالف معرفة يا أرحم الراحمين اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بشير عباد يا من ملجا نلجا منه فرد خير يبرجانا يا قديم الإرشاد اللهم اغفر إلينا بلسانك القديم يا الله فاتحة شريفة بسم الله الرحمن الرحيم رب العزة عما يصفون وسلام المسلم والحمد لله رب العالمين ورحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم قال وسائر المسلمين قدر المسلمين ورحمة الأربع ورحمة الأربع فرد وسلم قال صلى الله عليه وسلم الله مسلم محمد والبخاري اللهم شهد الفوز إليكم وعلى وخير الخلق الخير الثاني ويظهر الفاتحة الفاتحة واعلم أنه لا إله قلبنا تطمئن القلوب بلى يا الله الله Allah, Allah, Allah, Allah. Allah 马丽云老师。 نفس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هو يا هو يا دار وعن التعبير به بإخشاء من يعمد المدرج الماضي ونور ما يمتكن له أن يستحيل وأن شيخنا بضربة النفس المجمع قدس الله تعالى الله بها ونور الله تعالى رحمه وبارك وآتى الله تعالى من المبارك المغفور وذاته دائما والحمد لله رب العالمين الفاتحة. نعم تعالى اللهم بارك فواب من قرانا ونورا وترونا عدد واشرفين قد انقذنا من اجل محمد صلى الله عليه وسلم وهدى من شر له رحمة وارفع عمل من شيخ صعيدة نسيت وقوصتنا رحمة وقد وخلقة شيخه نسيت محمد ومسلم البخاري ومن شر كل شر سنين ومن شر محمد عدم عدل ومن شر قبل ومن شر بخاري وجبت ولكن سدنا وسدنا وسدنا وسدنا وسدنا وسدنا وسدنا وسدنا وسدنا وسدنا سبحان ربي العلى والانهار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا محمد اجمعين اللهم اجعل اول مجلسنا هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا اللهم اجعل اول رحمه وسوء نعمه واخر تقيمه المنصرة الحمد لله الذي توافى كل شيء عظمته ودرى كل شيء عزته وقضى كل شيء المحدث وتصور كل القدر الحمد لله الذي سكن كل شيء هبته وظهر كل الحكمة وتصور كل شيء بدعه اللهم يقظنا في أحد الساعة إليك مدود ربنا وتقبل منا وكنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم وانصرنا على قوم المسلمين وانصر أولياء الله إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين الفاتحة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

اللهم صل على محمد go أقول سبحان الله الحمد لله warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Uh, jamaah lelaki bisa merapatkan maju ke depan merapat. Mungkin ibu-ibunya yang ingin ke atas dipersilahkan Habib Novel Muhammad al sudah ada di hadapan kita. Alhamdulillah malam ini menjadi malam yang sangat istimewa, malam yang biasanya kita adakan zikir dan hadroh. Malam ini kita dihadiri oleh tamu istimewa, guru kita Habib Novel, yang sebentar lagi akan memberikan tausiahnya tentang buku beliau yang terbaru, al Bita Hasanah yang selama ini mungkin di antara kita masih sering terjadi pertanyaan di dalam hati kita mengingat lingkungan kita saat ini banyak sekali menghadapi orang-orang yang masih e, menganggap dirinya paling benar, menganggap dirinya paling berhak memasuki surga. Saudara-saudara kita juga dari uh, kaum Wahabi ataupun Salafi yang selalu membidah-bidahkan ataupun menyesat-nyesatkan apa yang kita kerjakan. Malam ini bukan sebuah kebetulan dan bukan sebuah ketidaksengajaan. Allah mengirimkan Habib Novel Alaidrus yang akhirnya menulis, menulis sebuah buku yang akhirnya bisa menjawab semua kebimbangan kita. Mudah-mudahan dengan ulasan beliau nanti semakin yakinlah kita bahwa jalan para wali adalah jalan yang benar-benar dari Allah dan kita benar-benar bangga berada di jalan ini dan atas rahmat Allah lah kita bisa istiqomah sampai saat ini. Untuk mempersingkat waktu kepada Habib, waktu dan tempat kami persilahkan. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita persembahkan surat Al-Fatihah untuk guru-guru kita ya. Tadi sudah diawali dengan pikir, saya tadi agak terlambat, pengen ikut di tengah-tengah karena saya resah hati. Saya pergi rebahan dulu, capek nyetir dari dari Solo saya teman ke orang diri dan pak mobil sendiri e, pengen nyoba nanti sendiri kira-kira dari Solo Jakarta seperti apa Alhamdulillah nyampe juga الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية خصوصا منهم إلى روح سيدنا الإمام أبي يزيد البصري وإمام جنيد البغدادي وسيدنا معروف الفرقي وسيدنا الإمام بشر الحاكي ثم إلى رشد الامام الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أوجه التبندي والشيخ أبي حسن الشاذلي والشيخ أحمد الرفعي وجميع سادتنا الصوفية ومشايخهم ثم إلى روح سيدي أبي مدين المقربي ومشايخهم وتلامذتهم وسلم وقرهم ثم إلى أرواح جميع سادتنا العلويين منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المبكر محمد بن علي بعلوي وسيدي العبد عبد الرحمن السقاط أبو بكر السكران رحمه الله أبو بكر العجرس وأبو بكر أبو بكر الله عز عليهم مخرج الشباب الرسالة والحبيب أيمن شكران والحبيب أحمد بن محمد سيد الشيخ الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مهرش الجبري والحبيب يوسف بن أبي الحزمي والحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس الشهري بن عبد الله الوبراس والحبيب عبد الله بن عبد الحكاك والحبيب أحمد بن الحبسي ثم إلى والحبيب حسن بن صالح البر والحبيب عبد الله بن زبير والحبيب بكر بن عبد الله بن عطاس ثم إلى سيدي والشيخ وقدرة الله بن علي بن محمد بن سلمسي والوالدين وشيخه وتلميذاته وأصحابه وأحبابه وأصوله وطيب أخواته وإخوانه وأولاده ثم إلى سيدي والشيخ وقدرة الله بن محمد أنيس بن علي والحبس والوالدين وزوجته والشيخ وتلميذاته ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الأولياء خصوصا أولياء أهل بلده وصغيرها ثم إلى جميع أرواح أولياء الصالحين أينما كان أرواحهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومن كان سابق حاضر معنا في هذا المجلس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن الله يمن علينا كما من عليهم من الأنوار والبركات والنفحات والأسرار والعلوم على الدنيا وأعمالنا المتقبلة وأن الله يصفي مشروبنا يصفي قلوبنا وأن الله ينظر إلى قلوبنا بأن رحمته وأن الله يرزقنا وإياكم جميع العافية وجميع العافية والشكر عافية والعافية والعافية بكل وعافية بكل آذية والبرية وأن الله يجعل هذا المجلس متصلا بسيد المرسلين وبأهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله متصلا بأولياء الصالحين متصلا بمشايخنا وعلمائنا وبأرواح الصالحين وأن الله يجعل من حاضر هذا المجلس من السعداء دورين وأن الله يجعل من حاضر حاضر هذا المجلس من السعداء دورين وأن الله يجعل من حاضر هذا المجلس من السعداء دورين وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا هدي بيت الحرام وزير النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نصف انسان الكامل معلومة بالعافية وأن الله يقضي حاجتنا وحاجتكم عن قريب يا مجيب ما سأله والجمال وترفع عافية السلام طواف بالهداية والرضا عناية وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا حسنى وخاتم عند الموت بعد عمر طيب في طاعته ولطف عافية السلام طواف بالهداية والرضا والعناية في الدين والآخرة وأن الله يفتح عليكم وعليكم العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجه الكريم وأن الله يجعلنا وإياكم من المحبوبين عند الله وعند سيد المرسلين وعند أولياء الصالحين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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي وسرور قلبي ونجاة في الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان عدنا يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عما بعد Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala Alhamdulillah Kita dapat berkumpul kembali di majlis yang insya Allah Dibanggakan oleh Allah Ta'ala Majlis yang dipandang oleh Allah Ta'ala majlis yang insya Allah muntafilat majlis bersambung kepada Nabi Muhammad SAW majlis yang bersambung kepada para awliya wassalihin majlis yang insya Allah dihadiri pula oleh arwah orang-orang yang soleh Alhamdulillah kita oleh Allah Ta'ala digunakan tubuh kita ini untuk berzikir kepada Allah digunakan tubuh kita ini untuk mensyiarkan ajaran-ajaran Allah. Alhamdulillah di malam hari ini kita dikumpulkan di tempat ini bersama orang-orang yang mengisahkan Allah. Kita berkumpul di tempat ini bersama orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita berkumpul di tempat ini bersama orang-orang yang mencintai para awliya ussolehin. Kita berkumpul di tempat ini dengan orang-orang yang hatinya rindu kepada para awliya wa salihin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala Sesungguhnya kerinduan anda, kerinduan saya, kerinduan kita Untuk menatap wajah para wali Untuk duduk bersama para wali Untuk mendengarkan apa yang pernah disampaikan oleh para wali untuk mendengarkan apa yang diucapkan mereka, untuk mendapatkan sentuhan kasih mereka, untuk dapat selalu dengan para wali merupakan salah satu bentuk kerinduan kita kepada Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, rasa rindu pada wali itu merupakan bagian dari rindu kepada Allah Ta'ala. Karena itu bersyukurlah, karena tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Tidak semua orang mendapatkan karunia ini tidak semua orang dapat merasakan yang seperti ini. Karena itu kita harus yakin kita yang ada di tempat ini siapapun orangnya adalah minas solehin. Pasti minas solehin. Termasuk orang-orang yang soleh. Kenapa? Tidak mungkin orang yang gak soleh hatinya dibuat cinta kepada orang yang soleh. Gak mungkin orang yang buruk dikumpulkan di tempat yang baik. Gak mungkin orang yang buruk, orang yang jelek, kemudian hatinya di situ terletak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Tidak mungkin orang yang buruk kemudian dikumpulkan untuk bersama-sama berzikir kepada Allah Taala. Siapapun yang dikumpulkan di tempat yang seperti ini pasti adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Taala Allah yang memilih, Allah yang membawa, Allah yang menggerakkan kita semua untuk datang ke sini. Apapun wujud kita, seburuk apapun diri kita, tapi Allah telah memilih kita. Karena itulah dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu lewat melihat para sahabat lagi duduk-duduk Rasul melihat ini bukan waktunya mereka biasa duduk-duduk. Rasul pun bertanya kepada mereka, Ma'adrasakum, wahai para sahabatku, apa yang buat kalian semua duduk-duduk di tempat ini? Maka jawaban para sahabat sungguh indah, jalan senanat surullah, wa nahmadu ala ma'adan al-islam, wa anama alaina awkamakala sahabat. Kami duduk-duduk di sini duhai Rasul karena kami bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah telah diberi hidayah untuk memeluk agama Islam dan diberi nikmat yang macam-macam. Kumpulnya sahabat untuk berzikir kepada Allah. Saat itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka semua, Allahumma ajazakum illa zak, Demi Allah, apakah yang menyebabkan kalian duduk-duduk di sini? Cuma ini alasannya. Maka mereka menjawab, Allahumma ajratana illa dha. Demi Allah, tidak ada yang buat kami duduk di sini, wahai Rasul, kecuali itu. Cuma pengen berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Maka Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, Ama inni lam astahlitkum tuhmatan lakum. Sesungguhnya aku tidak menyumpah kalian dalam bertanya tadi. karena aku tidak percaya kepada kalian atau karena aku curiga kepada kalian punya niatan yang lain walakin akan tetapi baru saja malaikat Jibril alaihissalam datang ke sini hanya untuk menyampaikan kepadaku Allah saat ini sedang membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala Tidak mungkin Allah membanggakan sesuatu yang buruk tidak mungkin Allah membanggakan suatu yang jelek. Karena itu orang yang berzikir yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat pasti orang yang baik. Tidak mungkin orang yang yang jelek. Kemudian dalam sebuah riwayat juga disebutkan hadis ini kita semua tahu orang-orang yang kumpul berzikir malaikat naik ke langit ditanya sama Allah mereka minta apa minta surga mereka berlindung dari apa berlindung dari dari neraka Kemudian mereka pernah melihat aku, belum pernah melihat aku, pernah lihat surga, belum pernah, pernah, pernah lihat neraka, belum pernah. Begitu banyak pertanyaan dari Allah Ta'ala sedangkan Allah maha mengetahui. Kemudian saat itu ditanya, mereka minta apa surga? Pengen apa? Dilindungi, dilindungi dari neraka. Maka Allah menjadikan para malaikat sebagai saksi. Wahai para malaikatku, kujadikan kalian semua sebagai saksi. Aku telah memberikan apa yang mereka inginkan dan aku jauhkan mereka dari apa yang mereka berlindung darinya dan aku telah ampuni dosa mereka semuanya saat itu ada satu malaikat yang lapor ya Allah fihim fulanun laisa minhum innama ja'a ya Allah di tengah-tengah mereka itu ada orang bukan dari golongan mereka Gak biasa kumpul zikir Gak biasa kumpul sholawat. Gak biasa minta Allahumma rizukna jannah. Gak biasa minta seperti itu. Hobinya bukan begitu. inna maja'at dihajat. Datang cuma karena sebuah kepentingan kepada orang yang ada di majlis itu. Bukan untuk zikiran, bukan untuk ikut minta sesuatu kepada Allah Ta'ala, tapi punya hajat kepada yang di majlis itu. Bagaimana dengan orang ini ya Allah? Apakah mendapatkan ampunan yang sama? Maka saat itulah Rasulullah menjelaskan Allah menjawab humul qawmu la yashqa jali suruh mereka adalah suatu kaum barang siapa duduk bersama mereka berkat mereka tidak mungkin celaka berkat mereka tidak mungkin sengsara karena baiknya orang-orang yang duduk berzikir sampai-sampai bisa memberikan syafaat kepada ahli maksiat Orang yang ahli maksiat al-ghafir yang gak ingat sama Allah, yang gak zikir bahkan duduk di tengah majelis bukan untuk zikir, berkat orang-orang yang zikir diampuni oleh Allah taala juga dosa-dosanya. Karena apa? Kebaikan orang-orang yang ada di majelis itu. Karena itu saya minta di malam hari ini saya hadirin semua husnudzon dulu pada dirinya sendiri. Husnudzon dulu pada dirinya sendiri. Sebelum husnudzon kepada orang lain, kita husnudzon dulu saya anda saat ini orang baik Husnul dikatakan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Husain al hendaknya kalian berprasangka berprasangka baik pada diri kalian sendiri bahwasanya kalian adalah orang-orang yang baik sehingga akan timbul rasa cinta kita kepada kepada Allah Taala hadirin mungkin waktu itu kan sempat dibuat belas gitu ya eh, makrifat cinta para para perindu gitu kan yang kemudian kaitannya dengan dengan buku ini. Makanya di depan ini akan saya bahas dulu tentang makrifat cinta para para perindu, kemudian nanti baru masuk buku Ahlul Bid'ah Hasanah. Biar kita dapat dua-duanya. Karena saya juga capek ngomong bid'ah terus. ya. Kan? ya capek di sana sini yang dibahas masalah bid'ah sekali-kali pengen ngomong yang apa ya? iya masuk ucapannya orang-orang soleh yang hubungannya dengan masalah masalah hati. Sebelum itu mari kita minum apa yang bisa diminum. Iya, persiapan mau ngomong yang enak, minum yang enak dulu. Betul. Alhamdulillah. Cinta. Siapa yang tidak kenal cinta? Ada yang tidak kenal cinta nggak di sini? Saya yakin masing-masing kenal cinta dan masing-masing punya rasa cinta, betul nggak? Ada yang cinta sama anaknya, ada yang cinta sama kucingnya. Bahkan ada yang kucingnya mati itu nangis 40 hari. Ya, karena cinta sama aku, kucing. Ya, ada yang cinta kepada manusia yang lain, ada cinta pada orang soleh. Cinta itu akan semakin mulia Ya, cinta itu akan semakin mulia tergantung kepada siapa dinisbatkan. Eh, cinta anak karena Allah berarti cinta kepada Allah. Cinta anak karena Allah menjadi suatu hal yang sangat mulia. Cinta teman karena Allah, maka cinta teman karena Allah menjadi suatu yang sangat mulia. Cinta orang soleh karena Allah menjadi sesuatu yang sangat mulia. Nah, cinta kepada Allah ini sesuatu yang sifatnya abstrak dibahas oleh Imam Ghazali dan para ulama yang lain kita ini ketemu Allah belum pernah ya dan Allah tidak bisa dibayangkan tidak bisa dibayangkan cinta itu timbul biasanya dari apa yang kita lihat ya kan timbul di cinta nah bagaimana kita bisa cinta sama Allah kalau melihat belum bisa, maka sarana penyebab cinta yang kedua ini yang bisa membuat kita jatuh cinta, mendengar. Orang itu biasanya dengan mendengar, dia bisa jatuh cinta. Contoh, dengar cerita tentang sebuah produk. Produk ini begini, begini, lama-lama tertarik, itu kan, sampai timbul rasa dia cinta. Senang, pengen tahu, sampai pengen memiliki, Ya sampai, oh, belum lihat aja sudah luar luar biasa. Cuma karena karena dengar termasuk kepada Allah Ta'ala kita ini bisa jatuh cinta kepada Allah dengan mendengar ya dengan apa? mendengar mendengar apa? mendengar tentang Allah Ta'ala dari siapa? dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar bagaimana sifat-sifat Allah ini teorinya ya mendengar sifat-sifat Allah mendengar bagaimana kebesarannya Allah, mendengar bagaimana uh, eh, kemaha pemurahannya Allah, satu-satu dari Asmaul Husna, bagaimana Allah, kita dengar. Semakin banyak kita mendengar, semakin banyak kita mengetahui. Kata orang Jawa, tak kenal maka tak sayang, tekon nitresno jalalan soko kulino. Nah, dengan sering mendengar, maka lama-lama akan semakin tak tahu. Semakin tahu, maka akan semakin semakin cinta. Nah, dengan Allah Ta'ala terhadap Allah Ta'ala yang jadi masalah kita ini kurang mau mendengar jujur saja kita sering mendengarkan tentang Allah atau jarang contoh nama Allah sering kita perdengarkan ke diri kita atau jarang Allah, Allah, Allah sudah sering kita perdengarkan seperti itu. Hu, hu, hu, hu. Sudah sering kita perdengarkan seperti itu. Satu hari berapa kali kita sebut namanya? Bagaimana hati kita bisa cinta kepada Allah kalau kita tidak memperdengarkan nama Allah ke dalam hati kita? Bagaimana hati kita bisa merasakan cinta kepada Allah kalau nama Allah tidak kita hujankan dalam jiwa jiwa kita? Karena itu para aulia wa solehin di dalam mengajarkan kepada muridnya agar mereka bisa cinta kepada Allah, pertama kali dikenalkan Allah itu dulu. Dikenalkan Allah diawali dengan nama Allah itu agar kenal nama Allah itu agar kenal. Baik secara zahir yaitu lafaznya Allah dengan pengucapan sampai nanti makna di balik Allah itu sendiri. Karena itulah para aulia mengatakan para sufi zikir mereka yang paling utama adalah Allah. Dalam Allah itu telah terkandung La ilaha illallah. Bahkan setelah itu naik lagi zikir mereka yang paling utama dari semua zikir adalah Hu. Dalam Hu itu telah terkandung Allah. Dalam Allah telah terkandung La ilaha illallah. Karena itulah hu la ilaha illallah menjadi tingkatan zikir dari para sufi. Mereka mengajarkan satu hari muridnya untuk baca la ilaha illallah sekian ribu, sekian ratus dan lain sebagainya. Allah Allah sekian ribu, sekian ratus dan lain sebagainya. Hu sekian banyak. Sehingga ada di antara mereka itu kalau keluar Jalannya cuma Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Terus paksakan diri Allah Allah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Dimasukkan ke dalam hati Allah, Allah, Allah, Allah. Sehingga setiap saat yang terdengar di telinga Allah, ya maka udah terdengar ini dengan Allah, Allah, Allah, mau nggak mau hatinya mulai ingat siapa itu Allah, siapa itu Allah, siapa itu Allah. Ketika hati ingat pada hari Allah tu birabikum kalu bala syahidna, ingatkan nih Bukankah aku Tuhan kalian? Benar. Ya Allah, engkau Tuhan kami. Ingat sama itu. Begitu sesaat ingat, udah. Dapat tuh yang dimaksud. Ya, sesaat ingat dapat yang dimaksud. Mulailah terbuka pintu hubungan hamba dengan dengan Allah. Memperdengarkan tentang Allah dulu. Dari namanya, sifat-sifatnya, kita perdengarkan pada diri kita. Sudah atau belum. Karena itu, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi dalam kitabnya uh, Al-Wasaya wal Ijazah pada salah satu wasiat kepada beberapa orang yang tak wasiat, salah satu cara untuk bisa dekat sama Allah adalah mengingatkan kita semua akan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Ingat-ingat nikmat. Ini cara yang paling gampang. Saya tadi baca bukunya Sayyid Ahmad Arifai Ahwalu Ahli Hakikah Allah atau Halu Ahli Hakikah Allah. Sayyid Ahmad Arifai itu disitu mengatakan coba kita memahami arti zikir kepada Allah adalah yang terbesar. Wala zikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah itu yang terbesar. Sebagian orang mengatakan wala zikrullahi akbar artinya kalau kita zikir tasbih, tahmid, takbir itu yang paling besar dari semua amalan. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas dan para sufi yang lain mengatakan Wala zikrullahi akbar artinya engkau menyadari Allah mengingatmu itu yang paling besar. Bisa paham? Kita ini dulu ada atau nggak ada? Nggak ada. Siapa yang ada kan? Allah. Coba rasakan itu. Allah milik kita, jadilah kamu. Coba dirasakan. Kita dipilih sama Allah, jadilah kamu. Tadi yang nggak ada dipilih sama Allah jadi dari sekian banyak makhluk Allah, ada yang jadi binatang, ada yang jadi tumbuhan, ada yang jadi batu, Allah pilih kita jadi manusia. Dari sekian banyak manusia, Allah pilih kita lagi jadi seorang muslim. Dari sekian banyak muslim dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ini kita dijadikan muslim yang umat Nabi Muhammad SAW. Coba rasakan siapa yang milih ini. Allah Ta'ala. Nah cobalah untuk berupaya mengingat ini. Ingat bagaimana Allah milih kita, menggunakan kita, memakai kita untuk taat kepadanya. Ingatan yang seperti ini, inilah yang disebut zikir yang paling besar. Karena saat itu diri kita tidak ada yang ada kita ingat, oh Allah maha baik, oh Allah beri kita ini, oh Allah ngasih kita ini dan seterusnya dan dan seterusnya. Jadi coba kita rasakan, ya coba kita rasakan. Nah cara merasakannya bagaimana? Di antaranya adalah seperti yang sudah diajarkan oleh guru-guru kalian semua untuk menjalani zikir-zikir seperti yang sudah tadi diamalkan ya zikir-zikir yang seperti itu seperti yang pernah saya sampaikan zikir tersebut bukanlah dibaca untuk sepekan sekali tapi dibaca setiap setiap hari bahkan setiap saat ada zikir dalam kaidah kaum sufi dimanapun itu torikohnya apapun mereka menyatakan dawa musir ma'allah hati seorang murid harus selalu nyambung kepada Allah Ta'ala. Hati seorang murid tidak boleh putus dari dari Allah Ta'ala. Bagaimana hatinya? Dalam hatinya itu setiap detak jantung selalu terucap Allah, Allah, Allah, Allah. Itu nggak putus. Setiap saat yang ada seperti seperti itu. Nah manusia-manusia yang seperti ini yang udah Allah, Allah, Allah, Allah terucap dalam hatinya, jadinya seperti al-halaj, Jadinya seperti Al-Halas. Jadinya seperti hakim yang menghukum mati Al-Halas. Ini dua-dua orang soleh. Hakimnya orang soleh, yang dihukum mati juga orang orang soleh. Semuanya benar semua, Gak ada yang salah. Ya, jadinya seperti seperti itu. Al-Halas ketika dihukum pancung, rahimahullah, apa yang terjadi? Setiap tetesan darah yang memutrat yang jatuh ke muka bumi, darah itu membentuk tulisan Allah. Ketika sang hakim didatangi oleh orang-orang yang menyaksikan seperti itu, maka hakimnya kemudian mengambil tinta, pena itu dicelupkan ke pepatan pena, dicelupkan ke tinta, kemudian sama dia di, di apa dikipratkan ke, ke kertas, ke tanah, maka setiap tinta yang jatuh ke kertas atau ke tanah, tinta itu butuh juga tulisan Allah. Karena masing-masing hatinya udah bersama dengan dengan Allah Ta'ala. Nah orang-orang yang udah hatinya Allah, Allah, Allah, Allah. Orang yang seperti itu otomatis nyambung dengan Allah. Maka pancaran cahaya Allah itu ada dalam dirinya. Nah setiap orang yang seperti itu kalau ketemu dengan orang lain yang sama pasti kenal. al Arwah, jududul mujannadat. Arwah itu dulu seperti bala tentara yang saling saling berkelompok. Yang di sana kenal, di sini juga akan kenal kenal. Di sana jauh, di sini juga akan jauh. Nah pernah e, dua orang ulama ketemu, yang satu ngomong, kamu Bulan bin Bulan Yang satu nanya, loh kamu kalau tahu nama saya? Iya, hati yang mengenal Allah akan tahu hati lain yang mengenal Allah. Hatiku, hatimu berkata kepada hatiku tentang siapa dirimu. Hatimu berkata kepada diriku tentang siapa siapa dirimu. Walaupun secara zahir kadang nggak paham karena hatinya udah nyambung kepada kepada Allah Ta'ala. Nah pelajaran-pelajaran untuk membuat hati cinta sama Allah zaman sekarang ini sebetulnya bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita dengan cara duduk berpikir bersama. Ya duduk berpikir bersama. Oh, eh, gak perlu teori yang panjang-panjang, itu teori buat para aulia, buat kita ya, buat kita yang awal, awal. Duduk berpikir bersama itu buat kita langsung bisa cinta kepada Allah Ta'ala. Makanya kita diajarkan teori-teori yang praktis. Ya, teori-teori yang, yang praktis. Eh, seperti kalau kita lihat Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dalam literatur yang saya baca, beliau itu dakwahnya di antaranya yang paling besar dakwahnya kan luar biasa. Salah satunya beliau duduk bersama murid-muridnya yang sekian banyak cuma mengucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah cuma begitu nggak pakai serama, nggak pakai apa. Saya Abdul Qadir al punya majelis yang seperti itu. Di samping majelis-majelis beliau ya, yang lain. Hasilnya apa? 5.000 orang lebih Yahudi masuk Islam. Ya. Dan setelah masuk Islam, bukan jadi Muslim yang biasa, Muslim yang luar, Muslim yang luar biasa. Sehingga diceritakan dalam berbagai riwayat di antaranya orang-orang yang ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini begitu lihat wajahnya saja langsung tahu ini orang yang benar. Ini orang yang yang baik. Kenapa? Karena hatinya udah bersama dengan dengan Allah Taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah cinta, ini kalau kita bahas cinta, sekarang ini kita dikatakan cinta kepada Allah Nah, seringkali kita bandingin diri kita dengan orang-orang soleh. Ya, jangan, jangan bandingin diri kita dengan orang-orang soleh nanti akhirnya kita nggak ngerti kalau kita punya cinta. orang ya. Orang-orang soleh ini mereka mabuk cinta. Mereka mabuk cinta. Kalau kita belajar mencintai, ya kita belajar mencintai. Nah orang yang sudah belajar mencintai berarti dia sudah punya cinta. Meskipun taraf cinta itu masih kecil. Cinta ini suatu yang sakral. Suatu yang sakral. Kalau udah orang bilang saya cinta sama Allah, jangan sekali-kali kita ngomong, kamu cinta sama Allah kok masih maksiat. Jangan sekali lagi kita ngomong seperti itu. Seburuk apapun maksiatnya tidak bisa menghapuskan cinta. Seburuk apapun maksiatnya tidak bisa menghapuskan cinta. Saya kasih contoh. Di sini yang udah jadi ibu coba angkat tangan. Ya, tolong angkat tangan. Ini sudah jadi ibu. Satu, dua, tiga. Ada lagi? Di bawah banyak ya. Bu, saya mau nanya boleh Bu. Ya, kalau anak ibu <laughs> menjengkelkan luar biasa, jengkel sekali ya. Ibu kan kadang pegel gitu. Kira-kira cintanya ibu sama anak hilang nggak? Enggak kan? Kira-kira cinta ibu sama anak hilang nggak? Enggak kan? Enggak. Sesaat ada rasa apa namanya kesel gitu kan, tapi hilang nggak cintanya? Enggak kan? Begitu rasa kesel itu hilang, walaupun anak itu nggak minta maaf, ya anak itu nggak minta maaf, Ibu masih cinta Masih cinta kan? Benar kan? Cintanya ibu dengan cintanya Allah besar mana? Besar cintanya Allah. Kalau ibu saja tidak menghapuskan cinta ibu kepada anak, sedangkan cinta ibu sangat kecil, bagaimana cintanya Allah kepada orang yang sudah la ilaha illallah? Paham? Eh, bagaimana cintanya Allah dengan orang yang sudah la ilaha illallah. Seburuk apapun orangnya, Allah tetap cinta. Karena Allah cinta, maka sama Allah tidak dimasukkan neraka selama-lamanya. Masuk surga nanti. Bahkan disiapkan ampunan jangan sampai masuk neraka. Disiapkan Nabi yang syafaatnya untuk ahli kabair min umati. Untuk umatku yang dosanya besar-besar. Disiapkan ulama yang memberikan syafaat kepada pengikutnya. Disiapkan Al-Quran yang memberikan syafaat. Disiapkan saudara yang memberikan syafaat. Disiapkan macam-macam. Jangan sampai orang ini masuk ke dalam dalam neraka. Saya tidak pernah diceritakan seorang sahabat ini contohnya. Sahabatnya Rasulullah SAW berulang kali minum khamar. Ditangkap hukum cambuk khamar. Tangkap ya minum khamar hukum cambuk. Gitu lagi sehingga suatu ketika ada seorang sahabat yang melaknat sahabat tersebut di hadapan Rasulullah SAW ketika lagi dihukum cambuk. Betapa sering engkau dibawa menghadap Rasul untuk dihukum cambuk dan kamu kambuh terus. Semoga Allah melaknatmu. Maka Nabi Muhammad SAW seketika marah. Beliau mengatakan, La anhu. Jangan kamu melaknat dia. Di riwayat yang lain, La anhu. Janganlah kalian melaknat dia. Karena sesungguhnya aku melihat hatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Di saat yang seperti itu dibela oleh Nabi Muhammad SAW. Suci, suatu yang sakral. Dia dipilih sama Allah. Ya, dia dipilih sama sama Allah. Dan cara untuk mendapatkan cinta kepada Allah itu banyak. Nah, kalau kita mencintai Allah rasanya seperti apa? Saya cuma mau cerita tentang yaitu kondisi orang-orang yang jatuh cinta sama Allah. Ya, kondisi orang-orang yang jatuh cinta sama sama Allah. Saya mau nanya, kita ngobrol aja santai. Kalau so, tadi pelajaran tentang seorang ibu kepada anak bisa masuk nggak tadi? Bisa ya? Kalau ibu aja sama anak seperti itu, kira-kira Allah kepada kita seperti apa? Jangan mengecilkan cintanya Allah. Ya. Jangan mengecilkan cintanya Allah Ta'ala. Allah luar biasa. Maha mencintai. Allah maha mencintai. Bahkan dari sifatnya Allah yang maha mencintai Seseorang yang tadinya kufur Udah gak ada dosa lebih besar dari kufur Begitu dia mau masuk Islam Sama Allah dipeluk Terima kasih seakan-akan seperti itu Dicintai, disayangi Ya, sama Allah dicintai, disayangi Diangkat jadi walinya Orang yang masuk ke dalam agama Islam gak punya dosa, dosanya hilang semua. Padahal sebelumnya orang yang paling dibenci oleh agama ini. Ini kalau Allah gak maha mencintai gak bisa. Ya, yang maha mencintailah yang bisa memaafkan kesalahan yang begitu besar seketika dan merubahnya dengan cinta yang begitu besar. Ya itu ibu begitu. Ya, ibu kan seperti seperti itu sifatnya. Orang tua sifatnya seperti itu. Saya mau kasih contoh kita kita ini. Uh, tadi saya tanya cinta sama Allah nggak kira-kira? Cinta. Tapi masih ke kecil. Pernah kangen sama Allah belum? Kangen sama Allah itu gimana ya rasanya ya? Terhormat-terhormat atau gimana? Ya Allah gitu ya. Gimana rasanya? Kangen sama Allah. Rasa kangen sama Allah itu bisa disalurkan. Ya, bisa disalurkan ketika kita menyebut nama Allah ya Allah ya Allah gitu kan. Insya Allah ke itu. satu itu yang kedua ketika bertemu dengan wali-wali yang benar-benar wali makanya kalau kita ketemu wali itu kadang kan ketika walinya lagi duduk apa kita lihat atau terus nangis ya kan misal kita tahu ya Allah ya Allah hubungannya apa ini manusia kita sebut ya Allah gitu ya Ru'yatuhum melihat mereka mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala nah dan yang paling besar rasa kangen pada Allah itu akan bisa tersalurkan kalau memandang Nabi Muhammad SAW pandang Rasulullah itu Rasulullah itu masyad jamal dan jalannya Allah sifatnya Allah maha agung maha indah itu menjadi satu dalam diri Nabi Muhammad SAW matahari yang begitu besar sinarnya tapi dipandang dengan enak yaitu Nabi Muhammad SAW jadi setiap orang yang ketemu Rasulullah SAW, di situ rasa rindunya kepada Allah akan meluap, ya. akan meluap, terus akan ter tergali. Makanya orang-orang yang yang ketemu Rasulullah SAW itu akan semakin kangen dengan Allah. Ketemu Rasulullah akan semakin kangen dengan dengan Allah. Contoh manusia yang ketemu Rasulullah SAW dan tidak mau pisah dengan Rasulullah. Contohnya, kita semua tahu, saya yakin semuanya tahu Nabi Musa alaihissalam. Ingat ketika Nabi Musa ketemu Rasulullah ketika malam Mi'raj, Nabi Musa mau bisa nggak? Mau. Tahan terus Rasulullah. Rasulullah tahan terus. Jangan, jangan turun ke bumi, balik ketemu Allah. <laughs> Balik ketemu Allah, minta keringanan. Padahal tujuannya bukan masalah keringanan-keringanan, ketemu Allah. Kamu ketemu Allah. Nabi Musa nggak bisa. Karena belum di akhirat. Eh, belum di surga ini masih sifatnya masih ada alam dunia, kiamat belum tiba. Karena kiamat belum tiba, belum bisa lihat Allah. Yang bisa lihat Allah di alam dunia hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Rasulullah di alam dunia diajak ketemu Allah. Siapa yang ngajak? Allah yang ngajak ketemu. Untuk apa? Tashrifan li di Muhammad SAW agar umatnya Rasulullah dapat melihat Allah dengan memandang wajah Nabi Muhammad SAW agar umatnya Rasulullah dapat melihat Allah dengan memandang orang yang memandang Nabi Muhammad SAW. Agar umatnya Rasulullah dapat memandang Allah dengan melihat orang yang pernah memandang orang yang memandang Nabi Muhammad SAW. Ini tasrifan di umat Muhammad SAW tidak diberikan kepada yang lain. Umat Nabi Musa nggak dapat, umat Nabi Nuh nggak dapat, umat Nabi Ibrahim nggak dapat, Ambiya wal Mursalin nggak dapat para ambiak wal mursalin dapatnya berkat Allah Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad SAW Mi'raj bertemu, bertemu dengan beliau setelah bertemu dengan Allah Ta'ala turun barulah para ambiak wal mursalin saat itu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa Narullah bimir ahtoha kata Imam Ali bin Muhammad Al-Habsi kita melihat Allah melalui cermin hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Oh, Nabi Musa ya tuh Dulu tajalinya Allah di gunung ancur, nggak kuat gunung ini. Ini Allah bertajali pada Nabi Muhammad SAW. Allah bertajali pada nurnya. Wa nur yahdil ha'ina. Beliau adalah cahaya yang bimbing orang-orang yang memerlukan bimbingan orang-orang yang bingung. Itu Rasulullah SAW. Nah ini Allah bertajali pada nurnya Nabi Muhammad SAW. Allah tajali di situ. Nabi Musa lihat nih nurnya Allah. Lihat yang begini mau dibawa ke bumi Sahabat-sahabat yang mau dapat kenikmatan nanti dulu langit lebih butuh. Langit lebih butuh. Udah kembali, kembali ke langit, kembali ke Allah Taala. Nanti dulu jangan turun, jangan turun dinikmati terus. Ya dinikmati terus ini nur Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasulullah sudah bertemu dengan Allah Taala. Karena itu tidak mungkin seseorang bisa merasakan manisnya cinta kepada Allah Ta'ala sebelum mengambil cinta itu dari Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin. Tidak mungkin seorang itu bisa merasakan manisnya ibadah kepada Allah Ta'ala sebelum mengambil ibadah itu kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin orang bisa merasakan manisnya ya taat kepada Allah sebelum mendapatkan taat itu dari Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama kalau mengatakan kakinya para wali itu setapak demi setapak di atas kakinya Nabi Muhammad SAW. Nabi di mana? Kaki beliau di sana. Nabi di mana, kaki mereka di sana. Tidak pernah meleset sedikit pun. Mereka semua mengambilnya dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ketika di Baghdad disuruh ceramah, itu mau ngomong nggak bisa. Eh, mau ngomong nggak bisa. Dalam berbagai riwayat disebutkan nggak bisa ngomong. Nggak bisa. Kenapa? Datanglah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di majlis itu menghampiri Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Wahai anak Abdul Qadir, kenapa kamu tidak bisa bicara? Kenapa nggak mau bicara? Waktu itu semua orang berdiam. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jalani diam dan berpuluh keringat? Berpuluh keringat. Ada apa ini kok? Gak bisa ngomong, diam berpuluh keringat. Karena Syekh Abdul Qadir Jalani lagi bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan ya Rasulullah bagaimana aku akan berbicara di depanku para ulama, di depanku orang-orang yang hebat. Aku ini siapa? Syekh Abdul Qadir Al Jilani, Isrin sana, 20 tahun uzlah 20 tahun khulwat rukuk sujud zikir mau ngomong aja takut saya ini siapa ya Rasulullah saya ini siapa tawaduknya luar luar biasa kemudian Rasulullah mengatakan buka mulutmu buka mulutmu kemudian Rasulullah dengan mulutnya mengeluarkan suatu diberikan ke mulut Syekh Abdul Qadir Al Jilani setelah itu berbicaralah langsung boleh berbicara dengan lisan-lisan hikmah berbicara dengan lisan-lisan Nisan Nisan hikmah yang warna sehatnya yang masya Allah luar luar biasa banyak tentang beliau. Nah ini contoh orang-orang soleh itu ngambilnya langsung dari Rasulullah SAW. Cinta kepada Allah ya ngambilnya dari situ. Makanya kita kalau ingin betul-betul bisa merasakan manisnya cinta Allah kita pelajari itu Nabi Muhammad SAW. Deketin Rasulullah SAW. Kita akan dapat nyambung langsung. Gak mungkin bisa. Makanya ketika ada seorang muridnya seorang ulama, dicontoh yang sederhana, Ngabdi pada ulama itu ngambilkan makan, ngambilkan minum, nyiapkan tempat wudhu dan lain sebagainya. Saat itu sang ulama karena saya pada muridnya berkata, yuk kamu saya ajak pergi ke tempatnya Abu Yazid Al Bustami. Kita lihat Abu Yazid Al Bustami. Kamu lihat Abu Yazid Al Bustami. oh, murid tadi mengatakan saya nggak mau, saya nggak tertarik. Ulama ini karena saya sama muridnya terus sama, ayo kita ke tempatnya Abu Yazid Al Bustami. Kamu lihat Abu Yazid Al Bustami karena terus dipaksa sama gurunya, padahal ini muridnya murid yang luar biasa, murid itu datang halnya, kondisinya sampai mengatakan, Mahdar ila Abu Yazid, saya tidak butuh Abu Yazid al Bustami, saya sudah bisa lihat Allah. Saya nggak butuh Abu Yazid, saya nggak perlu lihat Abu Yazid, saya sudah bisa lihat Allah. Gurunya mengatakan juga dengan kondisinya datang batinnya gitu, kamu lihat Allah sekian puluh kali dengan melihat Abu Yazid satu kali lebih Allah lihat Abu Yazid. Muridnya kaget guru kok guru berani ngomong seperti itu diterangkan kamu melihat Allah dengan kacamatamu Abu Yazid melihat Allah dengan kacamata Abu Yazid kacamata Abu Yazid lebih besar dari kacamatamu jadi kalau kamu melihat Abu Yazid Al-Bustami kamu bisa melihat Allah dengan kacamata Abu Yazid Al-Bustami tentu beda dengan kacamatamu yang kecil antarkan saya ketemu Abu Yazid sekarang berangkat nih berangkat eh, nunggu antara murid sama guru pengen ketemu Abu Yazid Al Bustami ya lama nggak keluar begitu keluar muridnya teriak Wah! meninggal dunia si murid meninggal dunia gurunya apa sedih ya murid kesayangannya meninggal dunia tanya sama Syekh Abu Yazid Al Bustami apa yang terjadi dengan muridku ini kok sampai teriak langsung meninggal dunia Abu Yazid mengatakan dia punya kedudukan di sisi Allah Ta'ala tapi ada satu bagian sir dalam jiwanya yang belum tersingkap. Setelah dia melihat aku, sir itu tersingkap. Dia tidak kuat melihat Allah dengan diri itu, dia tidak kuat, maka ia putus meninggal dunia. Langsung rindu kepadanya, putus. Dia termasuk murid yang lemah. Kata biasa Abu Sami, ini murid yang lemah. Eh, murid ya, yang lemah. Jadi kena cinta yang besar itu enggak nggak kuat langsung meninggal dunia ya langsung ketemu sama Allah yang dicintainya. Lah ini mau ngambilnya ya lewat siapa? Lewat ular ulama ulama lewat Nabi Muhammad Wasallam Nabi Muhammad langsung kepada kepada Allah Taala makanya malaikat Jibril itu kalau disuruh nemenin Rasulullah senang gitu kenapa malaikat Jibril juga nggak bisa sampai itu kan batasan saya di sini begitu dia Rasulullah senang luar biasa bisa menemani manusia yang betul-betul dekat dengan dengan Allah Taala nah kita kalau kita betul-betul mau bisa merasakan cinta kepada Allah ya jalannya tidak ada lain dengan jalan lewat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala Nah Sekarang saya mau nanya lagi Sederhana saja Tadi kan kata kangen pernah kangen Kangen kita seberapa kira-kira ya? Saya mau ngajak semuanya latihan yang paling gampang saja Kangen sama sholat Sudah belum Gak usah kita melangit-melangit tapi yang paling langit itu sholat. Kangen sama sholat sudah belum? Nah, ada isya. Ada isya. Ada isya. Waktu saya ketemu Allah. Udah kangen gitu belum? Jawaban di hati masing-masing, gak usah disampaikan. Hah? Udah belum? Allahu Akbar mengucapkan takbir sama kangen, Sudah belum? Kira-kira. Belum. Jawaban di hati masing masing. Ketika salam kata Habib Hasan dan Soleh Al Bara Al Jubri, ketika Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sedih atau senang? Kalau orang yang kangen sama Allah ketika salam nangis, tutupi. Kenapa? Pisah sama Allah. Barusan ketemu sama Allah, pisah sama Allah, ketemu dunia lagi. Ketika sholat, itu ketemu Allah. Keluar dari sholat, ketemu sama dunia. Nangis dia. Makanya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dari kondisi yang tinggi, kok sekarang kumpul sama sama dunia lagi. Sudah bisa gitu belum kita? Ini yang paling gampang loh, ini, ini paling gampang. Belum yang seperti cerita wali-wali yang besar-besar itu ya. Kalau wali-wali yang besar itu mereka mabuknya luar luar biasa. Ini yang paling gampang yang yang dohir dulu, dohir, dohir. Saya nggak ngomong yang batin, yang sederhana. Azan kita senang. Ya, dengan azan kita kan kangen. Dengan azan itu sudah pengen wudhu. Nah, kemudian sholat itu dengan senang, ada rasa kangen sama Allah, rasa menghadap sama Allah. sudah belum? Kalau belum berarti kadar kita cinta kita itu tipis sekali eh, tipis ada tapi tipis sekali kan begitu nah untuk mempertebalnya biar makin tebal tebal tebal tebal caranya adalah seperti seperti ini hadirin yang dimuliakan Allah Taala sedikit saja tadi itu gambaran ya gambaran tentang oblo oblo cinta ya oblo oblo cinta sedikit gambaran saya ini kalau di majlis yang begini saya selalu ngomong dimanapun saya ceramah kenapa saya kok ceramah itu kok senang ceramah senang kenapa saya mau kasih tahu rahasia orang saya enggak saya hampir hampir tidak pernah menolak diundang oleh siapapun hampir tidak pernah menolak diundang oleh siapapun kondisinya seperti apapun insya Allah asal waktu tidak berbenturan jalan kadang berapa jam jalan katanya ada yang marah-marah. Istirahat gitu kan ya. Jangan diporsir katanya ada yang marah-marah seperti seperti itu. Ini apa namanya? Bukan naik pesawat, naik mobil ke sana ke sini, badan dijaga gitu ya. Kenapa saya kok bersemangat? Bukan gara-gara apa-apa, cuma karena satu hal. Saya pengen dapat rahasia dari yang datang. Saya yakin kalau saya ceramah dimanapun pasti di antara mereka ada orang yang pernah mimpi Rasulullah SAW. Saya yakin. Gak mungkin kumpul orang seribu gak ada yang pernah mimpi Rasulullah gak mungkin. Ya kan? Pasti salah satu di antara mereka ada yang pernah mimpi Rasulullah SAW. Itu satu. Jadi saya lihat wajah yang hadir masa lihat ini. Mana orangnya ya? Paham Begitu melihat orang tersebut, maka dapatlah hadis Rasul Tuba, sungguh beruntung orang yang pernah melihat aku Sungguh beruntung orang yang pernah melihat aku atau melihat orang yang pernah melihat aku. Dapat nih satu di majelis nih entah berapa orang yang lihat dapat nih satu-satu ini, <laughs> ya kan? Terus yang kedua, yang kedua, saya diajak jabat tangan mau tujuh ribu orang saya layan, Gak mungkin saya tolak. Biasanya tolak banser itu. <laughs> Banser tolak. Saya malah nggak mau banser. Sekali saya malah jangan saya dijaga, jangan saya dikawal. Yang mau salaman, biar salaman. Cuma diatur aja biar rapi. Tapi jangan di, di oh begini ya, silahkan salaman. Saya yang butuh salaman dengan mereka. Akhirnya saya umumkan di majelis suatu ketika gitu ya. Saya ini butuh salaman dengan panjenengan sedoyo. Alasannya apa? Saya ungkapkan alasannya. Rampung salaman semua. Waduh. Saya tangan sampai luka gitu kan ya. Ada yang apa gigit, ada yang muntir tangan gitu macam-macam kan orang orang macam-macam. Ada yang ngumpir begini, ada yang begitu. Motor tahu rahasianya Motor. Mau tahu? Ya. Pengen salaman dengan malaikat? Pengen? Pengen salaman dengan wali Pengen kan? Nah, kalau orang yang salaman di masjid itu biasanya kan salaman dengan ustadznya. Yang untung ustadznya. Salah satu di antara yang salaman itu insya Allah ada waliullah jadi kalau saya salaman dengan mereka, saya untung. Siapa tahu di walinya. Iling loh yang tahu salaman. <laughs> Ingat. Ini benar saya gini. Yakinannya seperti seperti itu. Ini termasuk keyakinannya orang-orang soleh. Saya belajar dari mereka. Mereka meyakini saya butuh dari mereka. Dikatakan ada malaikat-malaikat yang nyamar. Makanya di sini ini saya khawatir ini Mas Arif benar atau malaikat nyamar dari Mas Arif saya tahu. Ngerti? Ini jangan-jangan bukan Syekh Mohsin. Jangan-jangan saya Mohsin lagi di mana dengan orang lain gitu ya. Nggak tahu kita. Gitu. Ya, ada orang-orang yang ternyata bukan manusia, itu malah malaikat. Dalilnya mana? Orang sekarang kan banyak mana dalilnya. Ini yang nonton sore ini kalau ada yang Wahabi ini dalilnya. ya, ada yang Wahabi. Ini ceramah saya dari awal sampai akhir itu full dalil. Cuman kalau diterangkan nanti panjang ya lebar. Kalau mau keterangannya suruh bayar baca buku aja. <laughs> Karena begitu caranya ya. Ini, ini, ini contoh. Masih ingat dalam hadis yang sahih Ketika ada orang yang pergi dari satu kota menuju kota yang lain, di tengah jalan dihadang oleh seseorang, ditanya, kamu mau kemana? Mau ke desa itu. Ada perlu apa di sana ketemu saudara saya? Karena apa? Bisnis bukan. Urusan duit bukan. Kenapa? Saya cinta kepadanya di jalan Allah. Benar kamu karena cinta padanya? Iya. Gak ada urusan lain? Enggak. Ketahuilah, saya malaikat. Ditugaskan menjelma menjadi manusia untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu. Allah cinta kepadamu sebagaimana engkau cinta kepadanya. Saya malaikat. Dan ini ada terus malaikat yang begini ini ada terus. Siapa tahu ada malaikat yang datang ahlan ya novel itu tahu nggak ngerti kita. Padahal malaikat gitu ya. Kesalaman untuk memuji husnuzon kita bisa enggak? Nah, kita hadir di majelis yang seperti ini, keuntungannya apa? Keuntungannya Anda ini saling memandang, saling mandang, saling melihat. Untuk apa? Saling prasangka baik berjojo malaikat gini, iya, gitu ya. Jangan-jangan ini malaikat, ini jangan-jangan orang yang pernah nabi Rasulullah SAW. Sehingga semuanya kan indah. Semuanya ini indah. Disitulah kemudian akan nur semakin nikah. Yang ketiga, alasan saya kenapa saya suka ceramah. Mau tahu alasannya tidak? Ya. Misal ini contoh-contoh masing-masing di satu desa ada seribu orang punya air satu apa namanya satu cangkir ini ya air satu cangkir kemasukan najis sedikit saya mau tanya air satu cangkir kemasukan najis sedikit kalau diminum seperti ini bagaimana boleh nggak ada najisnya diminum boleh nggak nggak boleh kalau saya nekat minum gimana haram kan? Minum najis hukumnya ha? haram. Nah, terus datang nih ke ulama, lapor, Ustaz, Kiai, Habib, Syekh, ini satu kampung nggak punya minuman, ada cuma satu gelas kena najis. Solusinya gimana? Ustaznya senyum. Suruh main ke pesantren semua bawa airnya. Itu di pesantren ada bak besar, silakan dituangkan aja di situ. Satu kampung seribu orang, satu cangkir ini ya disuntakkan ke dalam bak tadi. Kira-kira kalau satu cangkir seribu orang jadi seribu cangkir di, di, dituangkan dalam bak yang besar, itu lebih dari 216 liter. Lebih kan? Lebih dari 216 liter. Dilihat tuh airnya, rasanya air, warnanya warna air, aromanya air, najisnya enggak enggak ada. Hukumnya apa? Suci dan mensucikan. Ustaz tadi senyum, ayo silakan tadi yang nuang satu gelas ambil satu gelas, yang nuang dua gelas ambil dua gelas, pulang silakan diminum, udah suci. Prosesnya apa? Cuma dikumpulkan jadi suci. Cuman dikumpulkan jadi suci. Dikumpulkan jadi suci. Makanya saya, selalu ngomong apa? Cari kumpul yang banyak, cari kumpul yang banyak. Kenapa? Kumpulan yang banyak kalau baik suci. Pulang yang tadinya saya datang bawa dosa 5 kilo atau 5 ton ya yang hadir bawa dosa sekian. Tapi kita ini air yang tohir. Kita ini air yang tohir, cuman mutanajis. Yang suci dan mensucikan sebetulnya, tapi mutanajis. Karena najis sedikit. Ada najis dengan pandangannya, dengan pendengarannya, dengan ucapannya, ya kan? Seperti itu. Bagaimana dikatakan kita ini air yang suci? Karena kita, ruh kita sudah la ilaha illallah. Kesucian ruh ini tidak bisa menyebabkan zatnya jadi najis, nggak bisa air ya zatnya tetap ah, air nggak bisa zatnya berubah jadi na najis yang ada cuma tempelan najis tempelannya najis itu akan jadi suci kalau ruh tadi dikumpulkan lebih dari 216 liter artinya dikumpulkan dalam kumpulan ya yang banyak makanya sampai Allah mewajibkan sholat Jumat diwajibkan karena apa cintanya Allah kepada kita semua agar satu minggu dosanya habis coba nih Allah sayang nggak ya Makanya Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan dalam sebuah kabar disebutkan kalau ada orang wukuf di Arafah, kemudian merasa dosanya belum diampuni itu dosa besar. Kenapa? Siapapun yang wukuf di Arafah keluar nggak punya dosa, bahkan ulama mengatakan hatta hakul adamiyin, bahkan dosa sesama manusia habis. Ulama mengatakan bahkan dosa sesama manusia di Arafah habis karena kumpulannya luar biasa, luar biasa. Makanya alasan saya ketiga kalau suka drama itu, begitu masuk nyemplung saya, saya ikut ikut kumpulan, Plum, pulang dosa habis. Mau ikut keliling drama enggak? Hah? Mau? Dosa habis, dosa habis. Ya kan? Oh kita banyak dosa kan solusinya dari penghapus dulu ya. Kalau dosa masih produksi kan minimal punya penghapusnya. Yang repot udah dosa produksi penghapus gak ada. Nah, ini buat minimal kan seperti seperti itu upaya kita. Nah ini kenapa saya kok suka cerah ceramah tiga alasan tadi. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Taala itu semua menunjukkan betapa cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Ya betapa cintanya Allah kepada hamba-hambanya sehingga diberi sarana untuk apa mendapatkan ampunan dan yang memberikan sarana Allah, yang berikan taufik Allah, yang bawa Allah dan diberi kemudahan oleh Allah sehingga terampuni dosa-dosanya. Ini Allah yang seperti ini kira-kira sangat mencintai enggak? Maha mencintai ya. Anehnya kita kok tidak jatuh cinta. Kita cinta, tapi belum sampai seperti para wali itu. Kenapa? Gitu. Kalau para wali itu kan jatuh cintanya kan sampai tergila-gila ya. Tergila-gila kepada kepada Allah Taala sehingga banyak yang disebut majnun. Ya, ini orang gila.